Bismillah. Yang berikutnya wal masdaru al muawwalu yakunu Masdar muawwal itu bisa berbentuk yang pertama an wal fi'li, an ditambah fi'ilnya. Jadi an ditambah fi'il mudhari. Seperti uridu uqabilaka ai uridu mukobalataka. Saya ingin bertemu denganmu. Ya. Nanti masdar sorihnya itu adalah uridu mukobalataka. Karena masdar muawal di sini an ditambah fi'il mudhari'nya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi Asani yang kedua ma ditambah fiilnya. Ya, ma ditambah fiilnya itu juga termasuk susunan dari masdar muawwal. Seperti yasurruni ma amilta, menyenangkanku apa yang telah engkau kerjakan. Ay yasurruni amaluka. Karena ma ditambah fiilnya di sini masdar muawwal ini fi mahalli rafin sebagai fa'il. Ya. Maka ketika dibuat menjadi masdar sorry yasurruni amaluka. Ya, membahagiakanku atau menyenangkanku itu pekerjaanmu. Asalis yang ketiga anna wa ismiha wa khabariha. Itu susunannya dari anna dan isimnya dan khabarnya. Seperti hadafahu annahu yanjahu fil imtihan. Ay hadafahu najahuhu fil imtihan. Ya, di situ syahidnya anna tambah isim tambah khobar. Ya, annahu hu di situ adalah domir nasab mutasilnya sebagai isim anna yang jahu itu sebagai khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Paham? Jumlah ini nanti fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari hadafa. Paham? Ini diantara susunan atau bentuk dari masdar muawwal. Dan ingat ya, semua masdar muawwal itu harus bisa dipalingkan atau dipindahkan kepada masdar sorry Ya, setiap susunan masdar muawwal itu harus bisa dipindahkan ke masdar sorry Wa yu'rabu al-masdaru al-mu'awwalu i'rab al-masdari as-sarihi allazi yahillu mahallahu fayaqa'u mubtada'an au khabaron au fa'ilan au na'iba fa'ilin au maf'ulan bihi. Adapun masdar muawwal kata beliau di sini itu nanti di i'rab sebagaimana i'rab dari masdar sorry. Ya, posisi i'rabnya nanti i'rabnya ya sebagaimana i'rab dari masdar sorry. Allazi yahillu mahallahu yang masdar muawwal ini menempati kedudukan dari masdar sorry. Artinya kalau masdar muawal menggantikan kedudukan masdar sorry sebagai fa'il, maka masdar muawal di situ nanti fi mahali rofin sebagai fa'il. Kalau misalkan nanti masdar muawal situ menempati kedudukan masdar sorry sebagai maf'ul bi, maka dia fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi. Ya fayaqa'u mubtada'an. Maka masdar sore nanti ini bisa terletak sebagai mubtada. Ya, bisa terletak dia posisinya sebagai mubtada. Au khobaron atau bisa terletak sebagai khobar. Au fa'ilan atau bisa terletak sebagai fa'il. Kemudian au na'iba fa'ilin atau terletak sebagai naibul fa'il. Au maf'ulan bihi atau sebagai maf'ul maf'ul bihi. Jelas? Contoh, antatahidu akromu lakum. Apabila kalian bersatu, akromu lakum. Maka itu adalah kemuliaan bagi kalian. Ya. Antatahidu akromu lakum. Di sini nanti masdar awal terletak di awal jumlah menggantikan kedudukan seperti masdar sorihnya yaitu sebagai mukta mubtada. Maka kalau begitu nanti di sini dia fi mahal di rofin mubtadaun. Ya, menduduki kedudukan rofa sebagai mubtada. Kita lihat ya, an harfu masdariyin wa nasbin. An adalah huruf nasab, huruf yang menasobkan, eh huruf masdar dan huruf yang menasobkan. Ya, an harfu nasbin wa masdarin. Gitu biasanya irobnya ya. An huruf nasab dan huruf masdar. Artinya an dan fiil setelahnya dikatakan huruf masdar karena an ini menjadikan jumlah setelahnya nanti sebagai masdar muawwal gitu. Tapi di sini i'rabnya dibuat an harfu masdariyin wa nasbin gitu. Kalau biasanya kita kan an harfu nasbin wa masdarin. Ya kan? An huruf nasab dan huruf masdar. Maknanya sama. Ya. Tattahidu fi'lu mudhari'in mansubun bihazfin nun. Ya, tatahidu adalah fi'il mudhari yang dinasobkan dengan membuang nun. Jelas karena dia termasuk bagian dari af'alul khomsa ya. Af'alul khomsa tanda nasobnya itu dengan hazfun nun. Wal wawu fa'ilun. Wawunya di sini jelas sebagai fa'il. Domir raf'in muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Ya kan? Wal masdaru al muawwalu min an wal fi'li fi mahali raf'in mubtada'un. Adapun masdar muawwal yang disusun dari an dan dari fiilnya itu fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ya. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Jelas ini? Jadi adapun kalau ditanya masalah i'rabnya, ya, bagaimana i'rab dari masdar muawwal? Jawabannya sama dengan i'rab dari masdar sorry. Karena masdar muawwal itu pasti bisa ditakwil ke masdar sorry. Dan pembahasan ini juga sudah kita lewati ya. Sudah beberapa kali kita lewati pembahasannya. Sehingga nanti masdar muawwal itu bisa menduduki kedudukan mubtada sebagaimana masdar sorry bisa menduduki kedudukan mubtada. Berarti kalau ini antatahidu akromu lakum. Bagaimana takwil ke masdar sorinya ini? Bukbar. Biar dia jadi mubtada. Masdar sorry yang menjadi mubtada. Kalau ini kan masdar awal yang jadi mubtada kan. Kalau ditakwil ke masdar sorry, Bagaimana caranya dulu? Apa? Apa? Apa itu? Caranya dulu, prosesnya dulu. Berarti kalau pertama dicari dulu apanya? Masdar sorihnya, ittihadun. Setelah itu domir rofa mutasil di sini apa takdirnya? Pindahkan ke domir jar mutasil. Berarti kum. Waul jamaat situ takdirnya kum. Berarti ittihadukum akromulakum. Bersatunya kalian, kemuliaan bagi kalian. Ya kan? Nah, ittihadukum, ittihadu sebagai mubtada'nya. Paham? Tapi karena ini berbentuk masdar muawwal dan semua kaidahnya kalau masdar muawwal dia di i'rab itu harus dengan menggunakan i'rab fi mahalli. Maka wal jumlatu minal masdari al muawwali fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya. Kemudian yasurruni an tuti'a al waladu abahu membahagiakanku, menyenangkanku, seorang anak itu mentaati bapaknya. Apa iroh masdar muawal di sini? Fi mahali rofi nanti sebagai fa'il ya, di situ jelas itu tulisannya. Lihat an harfu masdarin wa nasbin. An di situ ada huruf nasab, huruf masdar dan huruf nasab. Jelas? Kenapa dinamakan huruf masdar? Karena an dan fi'il setelahnya itu menjadikan jumlah tersebut sebagai masdar muawal. Kenapa dinamakan huruf nasab? Karena dia menasabkan fiil setelah setelahnya. Yuti'a fi'lu mudhari'in atau fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati. Dia dinasabkan dengan fathah. Al waladu fa'ilun marfu'un bid dhammati wal masdaru al muawwalu min an wal fi'li fa'ilun li yasurruni. Ya, sebagai fa'il untuk yasurruni. Berarti dia fi mahalli raf'in fa'ilun. menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il. Kemudian, mislu urifa annaka karimun. Ya. Telah diketahui bahwasanya engkau itu adalah orang yang mulia. Di sini jelas urifa mabni majhul. Artinya dia membutuhkan naibul fa'il. Ya. Urifa annaka karimun Anna harfu taukidin wa nasbin. Anna adalah huruf taukid dan nasab jelas. Dia, dinamakan huruf taukid karena dia memiliki makna penguat. Wa nasbin dinamakan huruf nasab karena dia menasabkan isim setelahnya ya. Wal kafu domirun mabniun alal fatih. Adapun kaf di situ adalah domir yang mabni. Atau kalau kita buat domirun nasbin mutasilun. Ya. Fi mahalin nasbin mabniun alal fatih fi mahalin nasbin ismu anna Begitu ya. Fi mahali nasbin ismu anna. Menduduki kedudukan nasab sebagai isimnya anna. Karimun khobarun. Khobaru anna marfu'un bid dommati. Adapun karimun dia adalah sebagai khobarnya anna yang dirofakkan dengan dommah. Wal masdaru al muawwalu min anna wa ismiya wa na naibu fa'ilin li'urifa. Adapun masdar muawwal di sini ya dari anna tambah isim tambah khobarnya sebagai naibul fa'il bagi urifa. Bagaimana takwil ke masdar sorihnya ini? Nah, Prosesnya dulu. Maka nanti khobarnya itu berbentuk isim jamid. Kalau jamit bagaimana? Khobar berbentuk isim jamit. Zonantu annaka asadun. Ini sudah kita lewati itu. Khobarnya disandarkan kepada isimnya jika isimnya itu nanti didahului dengan kaun karena yakunu kaunan kalau dia berbentuk isim isim jamid itu ya isimnya itu nanti disandarkan kepada kaun dari masdarnya kana yaitu kana yakunu kaunan Karena yang kaunnya yang jadi nggak butuh masdar lagi dia, nggak butuh isim lagi. Dia yang butuh khobar. Ya. Itu kalau misalkan khobarnya tadi berbentuk mustaq atau berbentuk fiil, jumlah fi'liyah. Cara membuatnya menjadi masdar sorih nanti adalah cari masdar dari jumlah jumlah fi'liyah tadi atau isi mustaq tadi. Masdarnya dulu cari, kemudian domir tadi isimnya itu disandarkan kepada masdar tersebut. Tapi kalau misalkan berbentuk isim jamit, maka isimnya tadi, masdar awalnya tadi, masdar sorenya tadi, ya diganti menjadi di, isimnya tadi dahulu dengan kaunun. Kemudian yang berikutnya awaddu antukhliso fi amalika. Ya, saya berharap engkau itu ikhlas di dalam bekerja ya atau di dalam beramal ya an harfu masdariin wa nasbin an di sini adalah huruf nasab dan huruf masdar tukhlisa fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati adapun tukhlisa di situ ada fi'il mudhari yang dia dinasabkan karena kemasukan amil lafzi an ya kan bil fathati dinasabkan dengan fathah wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Adapun fa'ilnya domir mustatir, takdirnya anta. Wal masdaru al muawwalu, adapun masdar muawwalnya min an wal fi'li maf'ulun bihi lil fi'li awaddu. Adapun masdar muawwal ini antukhlisa it dari an dan fi'ilnya itu maf'ulun bihi sebagai maf'ul bihi berarti i'rabnya nanti adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, untuk fi'il awaddu. Kalau takdirnya takdir uh, eh, menjadikan masdar solehnya bagaimana ini Abu Nisa? Akhlaso fiilnya ini. Ah, itu fiilnya. Masdarnya yuf'ilu if'alan berarti akhlaso yukhlisu ikhlason. Setelah itu apa takdir domirnya kalau jar mutasil? Takdirnya apa? Kalau lafadznya bagaimana kalau dipindahkan? Kaf ya. Hmm. Berarti awaddu ikhlasu ikhlasako ikhlasoka. Bacanya seperti itu ya. Awaddu ikhlasoka fi amalika. Jadinya seperti itu. Awaddu ikhlasoka fi amalika. Ya, pindahkan ke masdar sorihnya terlebih dahulu setelah itu fa'ilnya nanti takdirnya apa? Dibawa ke domir jar mutasil Ya. Hah. Jumlah masdar awal ini antukhliso fi mahalli nasbin maf'ulun bihi untuk fi'il awaddu. Ya, untuk fi'il awaddu. Ada pertanyaan? Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Al-ismu al-mustaku. Isim mustaq. Ya. Lihat ya definisi beliau. Al ismu al mustaku ya, isim mustaq. Huwa ma ukhiza min ghairihi. Adalah setiap isim yang diambil dari selainnya. Ya. Diambil dari selain lafaz dia. Wadalla ala syai'in mausufin bisifatin dan dia itu menunjukkan isi mustaq itu nanti menunjukkan kepada sesuatu yang disifati dengan sebuah sifat. Jadi isi mustaq itu adalah sebuah isim yang diambil dari isim yang lain. Paham? diambil dari isim isim yang lain, diambil dari kata yang lain, min ghairi dari selainnya. Wadalla ala syai'in mausufin bisifatin. Isim mustaq itu nanti dia menunjukkan kepada sesuatu makna yang dia itu disifatkan dengan sebuah sifat. Anda ambil contoh. Ya. Doribun. Isim mustaq tidak ini? Isim mustaq ya, karena jelas pembahasan dia adalah isim fa'il. Isim fa'il bagian dari isim mustaq. Isim fa'il ini adalah isim mustaq. Apa isim mustaq itu? Adalah isim yang diambil dari selainnya. Dia diambil dari kata madrubun atau madrobun atau midrobun atau diambil dari doroba. Tapi meskipun diambil dari lafaz yang berbeda, maknanya tetap semuanya sama. Semua berkaitan dengan pemukulan. Ya, nanti ada di bawah penjelasannya itu. Ma'atana subi bainahuma fil makna. Ya, isim mustaq itu adalah isim yang diambil dari kata selain dirinya. Kemudian wadalla ala syai'in. Isim mustaq ini nanti doribun ini dia menunjukkan kepada suatu makna mausufin bisifatin yang disifatkan dengan sebuah sifat. Apa pensifatannya doribun di sini? Orang yang memukul. Orang yang disifatkan dengan sifat memukul. Itulah isi mustaq. Wadalla ala syai'in. Lihat, isi mustaq itu menunjukkan kepada suatu makna. Ini. Mausufin bisifatin. Yang isim tersebut nanti disifatkan dengan sebuah sifat. Sifat memukul. Jadi doribun ini, orang yang dorib ini, itu disifatkan dengan sifat memukul. Ya. Mausufin bisifatin. Dia disifatkan dengan sebuah sifat. Itulah isi mustaq. Anda baca dulu ya. Fal istiqoku huwa akhdhu kalimatin min ukhra. Ma'atan asubi bainahuma fil makna. Wa fil lafzi. Yang namanya isi mustaq adalah akhdhu kalimatin min ukhra. Mengambil sebuah kata dari lafat yang lain. Dari kata yang lain. Ma'atana subi bainahuma fil makna. Bersamaan ada kecocokan di antara kedua kata tersebut dari sisi makna. Kecocokan maknanya sama. Watagiru fil lafdi, tapi berbeda dalam lah, lafad. Ya. Tapi berbeda dari sisi lafad. Dari sisi makna tanasub sama, mencocoki, saling mencocoki. Dari sisi lafad ada perbedaan. Anak ambil contoh ini lihat. Doribun. Dia adalah sebuah kata yang diambil dari kata yang lain. Ada madrubun, ada dorban nanti di situ. Eh, mustad nggak masuk ya? Eh, masdar nggak masuk. Ya. Ada nanti midrobun, ada madrobun tempat memukul. Midrobun alat yang untuk digunakan memukul. Hah? Nah, di sini kata beliau, adalah sebuah kata yang diambil dari kata yang lain, tapi dari sisi maknanya semuanya sama. Doroba memukul, doribun mem pemukulan, madrobun yang dipukul, madrobun tempat memukul. Maknanya semua sama. Tapi watagiri ma'atana subi berarti watagiri fil lafdi. Tetapi ada perbedaan dari sisi lafat. Lihat, satu doribun, satu doroba, satu madrobun satu midrobun, satu madrobun. Lafatnya berbeda. Tapi maknanya semuanya sah, sama. Semuanya berkaitan dengan pemukulan. Lihat. Fakalimatu kataba. Contohnya seperti kata kataba. yuk minha. Diambil dari kata kataba ini nanti. Katibun wa maktubun wa kitabun wa maktabun ila akhirih. Semuanya berkaitan dengan masalah menulis. Kataba telah menulis, katibun orang yang menulis, wa maktubun orang sesuatu yang ditulis, kitabun buku yang digunakan untuk menulis, maktabun meja yang digunakan untuk menulis. Ila akhirih. Itulah isi mustaq terjadi perbedaan dari sisi lafat pengucapan, tapi terjadi persamaan dalam sisi makna. Lafat berbeda, makna sama. Semuanya menunjukkan makna menulis. Lihat, doribun. Nanti ada doroba misalkan sebagai asalnya. Kalau memang fi'il itu adalah asal dari mustaq. Ada yang mengatakan masdar itu adalah asal dari fi'il. Ya, doroba memukul. Madrubun yang dipukul Paham ini? Dari sisi lafaz sudah berbeda. Ya, doribun empat huruf dengan alif. Madrubun lima huruf tanpa alif. Lafaz sudah berbeda. Tapi maknanya semuanya berkaitan dengan satu makna. Pemukulan. Itulah definisi dari isi mustaq. Ya. Isim mustaq ma'ukhidha min goirihi adalah setiap kata, setiap isim yang diambil dari lafaz selain dirinya. Wadalla ala syai' dan isi mustaq ini menunjukkan kepada sesuatu yang disifatkan dengan sebuah sifat. Kita lihat madrubun. Sifat apa di sini yang disifatkan? Pemukulan juga. Orang yang dipukul ada orang disifatkan dengan sifat terkena pukulan. Paham? Daribun isi mustaq juga. Tersifatkan dengan apa? Pemukulan juga. Cuman bedanya dia tersifatkan sebagai orang yang memu memukul. Makanya kalau dibahas sifat, kalau ada penyebutan sifat-sifat, misalkan ada penyebutan pembahasan sifat yang kita dapatkan itu maksudnya adalah isim mustaq. Ya. Nah, di sini beliau kasih contoh seperti kata-kata, ba. Ini kata satu kata ya. Tapi dari kata satu kata ini kan dipecah. Makanya mustaq itu artinya kan pecahan. Sesuatu yang dapat dipecah. Paham? Dari kata-kata ba ini diambillah kata katibun. Pecah satu tempat. Sifatnya apa? Dia orang yang menulis. Wa maktubun, dipecah lagi dari yang kedua. Sesuatu yang ditulis. Dipecah lagi menjadi kitabun. Ya, sesuatu yang digunakan untuk bisa menulis. Kemudian wa maktabun, tempat menulis, yaitu me meja. Ya, atau alatnya ya, alat yang digunakan untuk eh, tempat digunakan untuk menulis yaitu me meja. Makanya kalau kita katakan meja itu adalah maktabun. Al-kitabu alal maktab ya. Buku itu di atas di atas meja. Makanya kalau maktabatun berkaitan juga dengan buku, perpustakaan. Dan yang mana perpustakaan itu tempat untuk menyimpan buku yang banyak. Nah, ini insya Allah dulu kita sebutkan pertemuan berikutnya nanti kita baca bentuk-bentuk dari isi mustaq dan ketentuan-ketentuannya. Baik naktafi ilahuna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.